Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumul jami'an. Mencari ilmu itu hal yang penting bagi hidup kita. Karena kita ini sebagai hambanya Allah dituntut untuk melakukan ibadah. Diwajibkan kepada kita semuanya melakukan apa? Ibadah. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali dalam rangka untuk beribadah menunaikan ibadah kepada Allah tugas utama manusia dan itu tidak mungkin bisa kita laksanakan kalau kita tidak mengerti ilmunya semisal salat ibadah kita diperintahkan melakukan salat subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya juga melakukan salat-salat sunnah tanpa kita belajar ilmu salat kita akan kesusahan akan sulit melakukan ibadah salat sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena itu para ulama kita wa muslimin Di antaranya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala beliau mengingatkan kepada kita untuk berilmu untuk berilmu ya kaum muslimin mengkaji ilmu mempelajari ilmu agar jangan kita beramal tetapi tanpa ilmu Disebutkan oleh beliau sebuah nasihat Al-amilu ala ghairi ilmin Seorang yang beramal tanpa ilmu agama yang benar Tanpa didasari ilmu agama Maka dia seperti kasaliki ala ghairi tariq Seperti halnya orang yang berjalan Tetapi tidak di atas jalan yang sebenarnya ini dia. Seorang yang beramal tanpa ilmu digambarkan oleh beliau seperti orang yang melakukan sebuah perjalanan tetapi tidak di atas jalan yang benar akan tersesat akan hmm, Orang yang berjalan tidak dengan ilmu atau tidak di atas jalan yang sebenarnya dia akan tersesat bahkan akan terkena banyak masalah dan kendala yang pada ujungnya tidak akan sampai pada tujuan yang dituju. Kita kaum muslimin beramal itu ada tujuannya. Beribadah itu ada tujuannya. Apa tujuannya? diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala beramal itu agar mendapatkan ridu Allah agar mendapatkan janji Allah berupa pahala-pahala di surga Allah azza wa jal kita beramal untuk itu ketika seorang beramal ternyata tidak di atas bimbingan Nabi maka amalan itu tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jal tidak mendatangkan ridho Allah tidak mendatangkan pahala ibarat seorang yang berjalan tidak di, atas jalan yang semisalnya seharusnya ya, ke Jogja adalah buntu ke timur eh ternyata malah dia dari buntu ke barat bukan ke Jogja malah ke Bandung sesat dia Ya kalau cuma sesatnya di dunia bisa balik maning pak, paling rugi bensin waktu, nggih Nah Lah kalau sesatnya dalam beramal sing akan surga eh malah entuken neraka. Yang diinginkan diterima oleh Allah eh ternyata malah ditolak oleh Allah. Lebih dari itu ekonomi ya muslimin, Diteruskan ucapannya Imam Al-Hasan Al-Basri Al-amilu ala ghairi ilmin Yufsidu akthar mimma yuslih Seorang yang beramal Tetapi tanpa ilmu Maka dia akan merusak Lebih banyak daripada membuat Kebaikan tiang badhe ngamal ngibadah ning boten sesuai kalian bimbinganipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boten kepengin ngertos ilmu pun akibatnya beramal sembarangan beramal dasarnya adalah pakai perasaan kayane gil main lu, ning kayane pak Gak bisa memastikan karena dia beramal tanpa ilmu. Diteliti diteliti kijane diterima pora ya mbuh lo. Orang genah kie karena tidak diasarkan ilmu. Ini merusak yang seperti ini kaum muslimin. Bukan membuat kebaikan, bukan membuat kemaslahatan, tetapi hal ini malah justru menimbulkan apa? Kerusakan. Kerusakannya bagaimana kaum muslimin? Kerusakannya sesuai dengan kadar perbuatan dia tanpa ilmu. Saya berikan contoh supaya lebih paham. Seorang yang bukan ahlinya permasalahan kesehatan manusia. Dia tidak pernah belajar ilmu kesehatan, bukan dokter, bukan perawat, jahil, tidak tahu kesehatan. Tetapi dia berusaha mengobati seseorang tanpa ilmu pengetahuan. Sing diobati kepengine mari malah mari urip. Ngerti mari urip, Pak? Mati. Ditakoni Larika dokter apa udu? Udu. Perawat udu. Tahu sino ilmu kesehatan ora tahu lah ngobati wong rusak niku Pak. wong ora mari malah mati. Merusak atau tidak Pak? Merusak. Ini akibat beramal tanpa ilmu. Apalagi permasalahan agama Beramal tanpa ilmu itu yufsid, merusak. Saya berikan contoh di antara kerusakan yang akan muncul adalah dia akan membikin-bikin ibadah yang itu sebenarnya bukan dalam agama Islam sebagai ibadah. Gawe dewek tata cara ngibadah. Simbotan boten dipun contohaken dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerusakannya kaum muslimin adalah apa? Dia membuat agama dalam agama. Membuat syariat dalam syariat. Singkat dos niki gerusak boten Pak. gerusak, gerusak tatanan agama ingkang sampun jelas yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dirusak akibat beramal tanpa ilmu. Yang lebih bahaya lagi kerusakan yang timbul dari orang yang beragama tanpa ilmu adalah menyesatkan orang lain. Bahasa Arabnya tolun mudillun sesat dan menyesatkan niki thalun mudillun piyambakipun sesat amargi beramal tanpa ilmu dan sisi lainnya dia mengajak orang untuk ikut sesat ngamalakan ingkang boten wonten pun niki rusak. Bahkan pengrusakan yang timbul adalah sangat parah. Menghasung orang bukan ke surga tetapi membawa orang ke neraka. Uh, rusaknya luar biasa nih Pak. Mendakwai orang, orang itu kepengennya saleh, kepengennya beriman, kepengennya bertakwa, akibat ada orang yang mengajarkan sesuatu tanpa ilmu malah justru sesat tidak dapat pahala malah dapat dosa tidak dapat ridho Allah tapi dapat murka Allah itu parahnya orang yang beribadah tanpa ilmu dari sini kaum muslimin kita tahu betapa pentingnya yang namanya ilmu agama untuk kita kaji dan untuk kita mengetahuinya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dicontohkan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri dicontohkan oleh beliau kaum yang beramal tanpa ilmu. Itu contohnya siapa? Khawarij. Kaum Khawarij, teroris Khawarij. Dikatakan teroris karena memang mereka membuat teror. Keamanan yang ada di masyarakat menjadi hilang. Berganti dengan rasa takut dikarenakan adanya teror. Teror bom atau yang semisalnya. Teroris. Dikatakan Khawarij karena mereka keluar menentang penguasa yang sah mereka dikatakan khuruj alal hukam khawarij ini Al-Imam Al-Hasan Al-Basri melanjutkan ucapannya wa anna qauman talabul ibadata wa tarakul ilma dan sesungguhnya ada satu kaum yang mereka ini melakukan amalan, melakukan peribadatan, tetapi mereka meninggalkan talabul ilmi. Diputar mohon Pak. Nah. Kali nggih bagi-bagi. Nah, pun mutar niku. Oh, boten. Sudah biar aja nggak apa-apa. Semau dialah. Wong ini kipas angin kok. Bok bingung sih ahwat apa sih semau dia. <laughs> Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimahum jami'an. Kita teruskan dulu ucapannya Imam Al-Hasan Al-Basri. Anna kauman sesungguhnya ada satu kaum kata beliau semangat dalam beribadah namun mereka meninggalkan tolabul ilmi hatta kharaju bi asyafihim ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka akibat beramal tanpa ilmu sampai-sampai kerusakan yang muncul adalah mereka membunuhi kaum muslimin dengan pedang-pedang mereka. Wala talabul ilmi kalau seandainya mereka mau belajar ilmu agama dengan sebenar-benarnya, maka mereka tidak akan jatuh pada dosa membunuhi kaum muslimin. Yang dimaksudkan bagaimana kaum muslimin? Perhatikan ke sini. Ya. Kaum Khawarij mereka ini disebutkan dalam hadis Nabi alaihi wasallam adalah satu kaum yang gemar ibadah, melakukan salat, puasa, qiraatul Quran, kaum yang suka ibadah. Ya, baca Al-Qur'annya bagus, salatnya juga bagus, jidatnya hitam-hitam, mukanya pucat. Karena mereka siang hari berpuasa, malam hari salat malam. Orang kalau melihat sisi ininya kagum. Tetapi mengapa Rasul melanjutkan ucapannya ya murukuna minad din? Mereka telah lepas dari agama ini melesat jauh seperti melesatnya anak panah dari busurnya atau dari buruannya. ini Kenapa waikum muslimin? Sampai-sampai Rasul mengatakan sifatnya khawarij yaqtuluna ahlal islami wa yad'una ahlal awthani mereka membunuhi umat Islam dan mereka membiarkan para penyembah berhala membiarkan orang-orang kafir itu terjadi di zaman sahabat perhatikan sepeninggal Rasulullah SAW muncullah para pemuda-pemuda keturunannya Dhul Khuwaisirah yang mereka ini bersemangat menegakkan kekhalifahan, bersemangat menegakkan la ilaha illallah. Tetapi anehnya dalam perjuangannya mereka, dalam perjuangannya mereka ya kaum muslimin, malah justru para sahabat Nabi yang dibunuhi oleh mereka. Khalifah yang pertama dibunuh oleh mereka adalah siapa? Umar bin Khattab. Kemudian lagi yang dipulang mereka Uthman bin Affan. Malah justru khalifah-khalifah pengganti Rasulullah lah yang mereka bunuhi. Sahabat-sahabat Nabi disembelai sama mereka. Ini terjadi. Demikian pula khawarij tahun demi tahun mereka malah justru yang diperangi oleh mereka adalah umat Islam sebagaimana sabda Nabi di atas tadi. Sampai hari ini eh, kaum muslimin kita terkagetkan dengan berita adanya beberapa orang dari kalangan Khawarij yang ingin meledakkan bom di Masjidil Haram di Mekah di saat Ramadan kemarin ketika kaum muslimin sedang melakukan ibadah di bulan suci Ramadan di Masjidil Haram Mekah banyak yang toaf, banyak yang etikaf, banyak yang mengikuti ibadah di situ. Khawarij menyiapkan, membuat makar untuk membuat peristiwa pengoboman masal di Masjidil Haram. Ini mereka. jamaat. kalau tahun yang kemarin, Ramadan yang kemarin atau beberapa bulan yang lalu, mereka hendak mengebom Masjid Nabawi dan alhamdulillah bomnya mereka meledak masih di area luar Masjid Nabawi. Ini mereka. Mengapa mereka seperti itu Eko eh, muslimin? Jawaban dari Imam Al-Hasan Al-Basri dikarenakan mereka Tolabul ibadah wa tarakul ilma semangat beribadah namun tidak mau tolabul ilmi Kalau mereka mau tolabul ilmi Ini ucapan Imam Al-Hasan Basri Walau tolabul ilmi Kalau seandainya mereka mau mencari ilmu Ilmu itu ada pada para sahabat Ada pada Ibn Mas'ud, Ibn Abbas Ilmu itu ada pada Abu Bakar, Umar, Uthman Ali Ilmu itu ada pada Abu Hurairah Ilmu itu ada pada mereka Kalau Khawarij itu yang ada di zaman sahabat tadi yang membunuh para khalifah tadi mau belajar ilmu. Pasti mereka tidak akan jatuh pada dosa membunuhi umat Islam. Tidak akan jatuh pada dosa mengkafirkan para penguasa umat Islam. Kalau mereka mau tolabul ilmi, semangatnya dibina dengan ilmu. Semangatnya dibarengi dengan ilmu mereka tidak akan berfikiran mengebom Masjidil Haram Madinah atau Masjidil Haram Mekah. Dua tempat suci yang dalam agama kita ini disucikan atas perintah Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Dua tempat ini dimuliakan oleh umat Islam kecuali oleh mereka para khawarij dari kalangan ISIS, Al-Qaeda dan yang semisal mereka. Otaknya kebalik sudah Pak. Yang kalau mereka mau memerangi, tentunya memerangi yang betul-betul kafir saja nyata. Memerangi Bani Israel yang betul-betul nyata musuh. Eh ternyata Masjidil Haram yang dimana kaum muslimin sedunia menghormatinya malah justru hendak dia hanguskan sama mereka ini dikarenakan apa kerusakan ini dikarenakan semangat beribadah tapi tidak ada apanya ilmunya ngerusak boten berarti pak ngerusak boten ngerusak ini dia kaum muslimin karena itu marilah kita tolabul ilmi mencari ilmu agar jangan sesat dan menyesatkan. Kau muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Dalam kesempatan ta'lim kita di tempat ini kita akan melanjutkan insyaallah pembahasan kita tentang tafsir Al-Qur'an juz yang ke-30 melanjutkan talim kita beberapa bulan yang yang telah lalu di tempat ini atau yang sebelumnya di daerah mana? Tunjung Muli. Dipindah ke sini dan masih melanjutkan materi yang sama yaitu materi tafsir Al-Qur'an juz yang ke 30. Dulu sampai surat apa? atau diulangi lagi dari depan dari depan maksudnya dari surat terakhir depan kita itu maksudnya pak ya. bukan dari am yatasaalun kaken pak kita baca yang kita hafal ayatnya nggih pak ya. saya sangat berhusnudon sing diapal tang jenengan kuloniki sing pendek-pendek pak Anak sing kesu mboten kan sini Pak, eh mbok anak sing kesu. Aku lihat dawa-dawa kok, sing pendek melor apal? wah hebat temen. Nah, karena itu kita belajar tafsir asy Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin. Ini dia kitabnya, Tafsir Al-Qur'an Juz Amma. Ya, Amma yatasaalun sampai pada surat yang terakhir surat apa? Surat Al-Ikhlas? Hah? Apa surat Al-Lahab? Apa surat An-Nas? Ini kayak ujian SD saja, Pak. Pilihan ganda. Surat An-Nas yang terakhir. Di sini sudah pernah dikaji? Di sana. Lahab. Ke, sudah kita lewati berarti berapa surat? Yang pertama Al-Ikhlas eh, Anas sudah selesai. Kemudian Al-Falak sudah selesai, Al-Ikhlas sudah selesai. Kemudian sekarang Al-Lahab. Mau lanjut surat yang berikutnya atau mengulang kembali dari surat An-Nas? saja. Ngulang aja. Uh -uh. Karena beliau-beliau itu tidak ikut ditunjung muli, pengennya diulangi Pak ya. Ini nek sing ditakeni sing talim teng tunjung muli, kepengennya apa Pak? Lanjut. Hmm. Lanjut mungkin talimnya bagi loro Pak. Niki kali niki ya Pak. <laughs> Kita ulas dari surat An-Nas tapi pembahasannya agak cepat. Setuju? Dan ini yang paling pertengahan. Uh -uh. Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Qul huwallahu qul a'udzu birabbin nas. Saya ulangi, qul a'udzu برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل katakanlah olehmu wahai Rasul bi birabbin nas. Aku meminta perlindungan kepada Robnya manusia. Kepada Robnya manusia. Nanti akan kita jelaskan insya Ya. Malikin nas. Rajanya manusia. Ilahin nas. Sesembahannya manusia min syarril waswasil khannas dari kejelekan bisikan-bisikannya syaitan khannas khannas ini nama salah satu syaitan dari bangsa jin yang perbuatannya adalah membisikkan bisikan-bisikan syar bisikan-bisikan keburukan dalam jiwa manusia fi sudurin nas minal jinnati wan nas syaitan itu dari bangsa jin dan juga dari bangsa manusia hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an satu persatu kita baca kembali Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul katakanlah a'udzu birabbin nas" Aku meminta perlindungan kepada Robnya manusia. Pada kalimat ini komisimin ada beberapa pelajaran. Yang pertama, pada kalimat kul apa artinya? Katakanlah olehmu pada kalimat ini terdapat dalil bahwa Al-Quran itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan bikinan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan. Al-Quran itu min indillah kalamullah buktinya apa? Allah perintahkan kepada beliau ucapkan olehmu kalimat ini kalau seandainya Al-Quran dari sisi Nabi bikinan Nabi tidak ada kalimat kulnya kul ini perintah perintah dari siapa? ungkawianku dewek kok kalau seandainya Al-Quran bikinan siapa? Beliau. Tetapi dengan kalimat kul. Dan banyak dalam ayat-ayat Al-Quran. Yang berisikan kul. Katakanlah olehmu. Ini menunjukkan Al-Quran itu adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan dari Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Sehingga Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran adalah ucapan Allah bukan makhluk. Sampai sini bisa dipahami hadirin? Ya. Pada kalimat a'udzu Katakanlah olehmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'udzu aku berlindung bi rabbin nas kepada rabbnya manusia di sini ada pelajaran nabi kita Muhammad alaihi bukan sebagai pihak yang dimintai bukan sebagai pihak yang didoai perlindungan wahai Muhammad tolong aku wahai Muhammad lindungi aku Bukan. Tetapi Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk meminta perlindungan, untuk berdoa dalam bentuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala bukan sebagai pihak yang dimohoni. Bisa dipahami hadirin? Kalau ada yang bertanya, apa hukumnya datang ke kuburan wali fulan atau wali si atau datang ke penembahan tertentu ya kemudian minta perlindungan Mbah tolong mbah aku mbah lindungi saya mbah saya dalam keadaan genting mbah apa hukumnya ini hukumnya dilarang dalam agama kita Kenapa? Karena manusia yang paling mulia, manusia yang paling terbaik, yakni Nabi kita Muhammad alaihi beliau manusia terbaik saja bukan sebagai pihak yang dimintai perlindungan tetapi pihak yang harus meminta perlindungan kepada zat yang menciptakannya Zat yang sebagai Rabbun Nas. Rabb itu apa? Pencipta manusia. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi beliau bukan pihak yang didoai. Bukan pihak yang dimohoni. Bisa dipahami hadirin? Dulu ada di kalangan beberapa sahabat mendapatkan siksaan dari kaum musyrikin. Mereka kemudian berkumpul mengatakan ta'ala bina nastaghitsu bi rasulillah. Mari kita berkumpul kita berangkat bersama-sama menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita beristighosah kepada beliau. Maka Rasulullah larang la tastaghitsu bi La tastaghithu bi jangan kalian berisi beristighatsah kepadaku. Inna mustaghathu billah. Sesungguhnya tak lain berisi beristighatsah itu adalah kepada Allah, bukan kepadaku. Aku ini makhluk, inna mana basharun. Aku ini makhluk. Manusia biasa seperti kalian tidak layak untuk disembah dan tidak pantas untuk dimohoni. Kalau anda atau antum wahai manusia kalian dak memohon mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon perlindungan, beristighfar, memohon rizki dan yang lainnya, mintalah kepada Allah. Ini hikmah besar dalam ayat ini kaum muslimin. Kemudian bi nas meminta perlindungan itu hendaknya kepada rabbun nas. Apa makna Rabbun Nas? Disebutkan oleh Syekh bin Thaymin. Wa Allah yang dimaukan dengan kalimat Rabbun Nas. Rabbnya manusia adalah Allah. Wa huwa Rabbun Nas. Allah itu adalah Rabbnya manusia. Wa ghairihim. Dan Allah juga Rabbnya semua makhluk selain manusia. Sebelumnya kita terjemahkan dulu makna Rob itu apa Pak? Ada yang ingat? Kalimat Robun yang ada dalam kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin Kalimat Robun itu mengandungi tiga makna yang pertama Allah sebagai Khalik Sang pencipta Yang kedua Allah sebagai Malik Sang penguasa Sang raja diraja penguasa Yang ketiga Al-Mudabbir sebagai zat yang mengatur perjalanan alam semesta. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sehingga kalau kalimat Rabbun itu hanya diterjemahkan kepada Tuhan, itu tidak mencukupi Pak. Tuhan itu apa Pak? Hah? Apa makna Tuhan? Tuhan itu kalau disebut tiga kali maknanya jadi lain. Coba sebut tiga kali Pak. Tuhan, Tuhan, Tuhan, tuh Pak jadinya. Ya? Sehingga kalimat Rabbun ini tidaklah benar kalau cuma sekedar diterjemahkan Tuhan. Ini karena maknanya sangat dalam. Allah yang menciptakan segala apa yang ada di langit dan bumi beserta isinya alam semesta. Allah yang menguasai itu semuanya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Hanya milik Allah segala yang di langit dan segala yang ada di bumi hanya milik Allah Allah yudabirul umur Allah yang mengatur segala urusan urusan langit, urusan bumi segala ketentuan, segala takdir segala ketetapan Allah yang menentukannya zat yang maha sempurna nah kita diperintahkan dalam ayat ini kalau mau memohon apapun permohonannya, apapun permintaan kita, apapun doa kita, panjatkanlah itu semuanya kepada Allah karena Allah adalah Rabbul Alamin yang menciptakan alam semesta termasuk yang menciptakanmu yang menguasai alam semesta termasuk yang menguasaimu dan Allah pula yang mengatur alam semesta termasuk kamu bagian dari alam semesta ini. Sehingga ayat ini berbicara perihal apa? Tauhid. Pengesaan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Malikin nas atau malikin nas Allah adalah sebagai malik yakni alladzi lahu sultah al-ulya fin nas dialah Allah yang menguasai manusia yang mengadakan dan yang meniadakan ada yang lahir, ada yang mati, ada yang hidup, ada yang sakit, ada yang jatuh, ada yang bangun, macam-macam. Ya. Allah pula Azza wa Jal yang memberikan segala kebutuhan manusia atas soroful kamil manusia mau makan apa manusia mau melakukan apa manusia semuanya tidak lepas dari pengaturannya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tidaklah engkau berkehendak kecuali sebelumnya Allah telah berkehendak terlebih dahulu. Ini dia. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kalian dan segala apa yang kalian lakukan ini. Ini juga berbicara masalah tauhid. Sehingga jangan ada di dalam hati kita sebiji debu pun untuk menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Jangan pernah ada. yang lainnya selain Allah adalah makhluk lemah selain Allah apakah itu malaikatnya apakah itu manusianya apakah itu bangsa jinnya semuanya ada karena Allah yang menciptakan mereka semuanya hidup karena Allah yang menghidupkan mereka semuanya Bisa begini, bisa begitu karena Allah yang mengatur mereka. Makhluk tidak ada yang bisa menentukan apapun di alam semesta ini. Makhluk itu daif, lemah. Bisa dipahami hadirin? Pembahasan ini kalau kita paham akan mencabut akar kesyirikan dari dalam hati kita membuang semua bentuk kesyirikan dari dalam hati kita. Kita tidak mau menuhankan selain Allah. Kita tidak mau sama sekali mempercayai animisme dan dinamisme yang mengagung-agungkan roh-roh halus atau bebatuan atau bangsa demit bangsa demit ngerti pak ya, bangsa setan setan ora doyan demit orang dulit gitu apa naudzubillah min dalik wa muslimin tercabut tidak percaya sama sekali disebutkan dalam Al-Qur'an dzalika bi anna Allah huwal hak wa anna ma yad'una min dunihi al-batil wa huwa al-'aliyyul kabir demikianlah kata Allah Allah itu adalah sesembahan yang benar Allah itu satu-satunya zat yang hak untuk kita ibadai untuk kita doai adapun selain Allah yang didoai oleh manusia Yang disembah oleh manusia Apakah itu pohon besar Tempat-tempat keramat Ataukah itu kuburan-kuburan Ataukah itu jin-jin Itu semuanya adalah batil Siapa yang mengatakan hal ini? Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surat Luqman Dan juga dalam surat Al-Hajj Karena itu tatkala kita membaca surat An-Nas kita tahu bahwa surat An-Nas memuat tauhidullah bisa dipahami hadirin sehingga kali ini kita kalau membaca jangan bablas tok pak tapi dipahami oh maknanya ini maknanya ini mengajari kita untuk mengenal Allah yang maha besar yang maha sempurna mengajari kita beribadah kepada Allah, meminta perlindungan, penjagaan kepada Allah. Ilahin nas, Allah adalah sesembahannya manusia, bukan yang lainnya. Kemudian yang berikutnya min syaril waswasil khannas dari kejelekan bisikan-bisikan khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas yang membisiki dalam dada-dada manusia minal jinnati wan nas dari bangsa jin dan juga dari bangsa manusia kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an Al-Khannas disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin alladhi yaghnisu wa yanhazimu wa yuwalli wa yudabbir inda zikrillah wa yuwali wa yadbiru inda zikrillah wa huwa syaitan kata Syekh Muhammad Ibn Uthaymin Khannas adalah syaitan. Salah satu di antara nama-nama syaitan. Khanasini wa ikum muslimin yakni suwa yahzimu disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir khannas ini adalah syaitan yang memiliki khurtum belalai kalau kita berbicara belalai itu seperti apa berarti gajah kalau seorang hamba lupa dari Allah lupa dari syariatnya atau bahkan karena dia tidak tahu karena tidak pernah taklim enggak ngerti halal haram enggak ngerti dosa apa itu dosa macam-macamnya enggak ngerti maka syaitan mudah sekali menancapkan belalainya guna membisiki terus dan terus ayo lakukan dosa ini dosa itu Nikmati ini maksiat ini maksiat itu. Ayo cicipi ini cicipi itu. Ayo rasakan narkoba, ayo rasakan narkotik, ayo rasakan miras, minuman keras. Ayo ini, ayo ayo terus bisikan terus. Dia tidak bisa menghentikan bisikan khonas. Kenapa? Karena dia tidak pernah mengingat tentang aturan Allah, tidak tahu halal haram, tidak tahu dosa, tidak takut kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun apabila seseorang itu inda zikrillah tatkala orang itu mengingat Allah Azza wa Jalla. Mengingat tentang halal haram, mengingat tentang aturannya, mengingat tentang kewajibannya, mengingat tentang larangannya, mengingat tentang hukum-hukum Allah, takut kepada Allah Azza wa Jalla. Maka di saat itu Syaitan khannas tidak bisa membisikinya dan dia mencabut belalainya dari hati orang tersebut. Bisa dipahami hadirin? Misal umpamanya seorang pedagang ketika dia ada kesempatan untuk meraup keuntungan yang besar dia akan manfaatkan itu. Suatu hari Shelton Honas membisiki dalam hati dia. Ha ini sing tuku wong sing orang ngerti barang. Gampang dilemboni. Ya, Kesempatan kamu untuk meraih untung lebih besar. Katakan barang ini nomor satu. Ayo. Dalam hati ah untung gede ya ini barang nomor satu padahal barang nomor lima pak kurang ajar mboten kurang ajar ini harganya berapa satu juta wah oh, satu juta nggak boleh mus ditawar dua juta juga belum dikasih pada lurungan asing nawar lemboni maning bisiki terus terus sebenarnya ada cacatnya tapi ditutupi tutupi baik kami laksban benera keton orang-orang nyerga terus bisiki ketika dia tidak kunjung mengingat hukum Allah tidak mengingat tentang itu haram menipu itu adalah dosa besar ya dia akan bablas dan berhasil menipu zaman siki pak naudzubillah min dzalik wong malang golat wong sing bisa dilemboni lah iya pekerjanya memang tukang tipu bagaimana mungkin dia akan tahu dan menghentikan tipuannya golat wong ben ketipu lah iya syukur-syukur karena wong kesasar mengeneh ditipu sekalian. Tetapi kalau orang itu ingat bisikan syaitan, ayo menipu, ayo menipu, untung besar. Dia sudah melangkahkan tipuannya. Ini nomor ke mau ngomong nomor satu orang tegel nomor loro pak padahal nomor lima ya. ini ada kebangetan kok ya wah Tesiana ya, pada ujungnya dia sifar astagfirullah syaitan memang pak jujur dia akhirnya niki jane mikanu jane utuh barang kawe loro pak aku mau salah ngomong wah sadar mulai ini barang jelek pak saya beritahukan ini kualitasnya jelek kalau bapak mau beli ini saya kasih murah jujur di akhirnya syaitonnya mencabut belalainya ngamuk-ngamuk lah keluar ketipu malah orang si nipu syaitonnya marah besar kepada mereka-mereka yang tidak bisa dibisiki seorang yang bisa lepas dari bisikan syaitan khannas itu harus ada dorongan dorongan khaufullah takut kepada Allah kalau tidak ada rasa takut kepada Allah bablas pak misal mamanya kaum laki-laki godaan paling besarnya adalah pak. godaan paling besar bagi kaum pria adalah godaan wanita gimana pak Ada nasnya. Ini jam berapa? Uh, sudah lebih Pak. Ya sudah. Yang saya maksudkan adalah seorang ketika laki-laki pertama dia tidak terbesit mau berselingkuh. Tapi tiba-tiba ada telepon nyasar. Uh wong wedon ya. Dipikir-pikir suaranya main temen ya. Kayak wongnya katanya main gitu nih. Terus hubungan lewat medsos, lewat HP, akhirnya kurang marem, ngajak ketemuan. Ketemuan pertama tesin dilengkangat tuan, Main orasi siunge. Eh? Kudan setan terus. Begitu ketemu, naudzubillahi min dalik. Sudah mesra melalui HP. Maka ketika ketemu sudah tidak ada lagi rasa cangguh atau malu terjadilah perselingkuhan. Dia tidak bisa menahan syahwatnya karena dia sendiri tidak takut kepada Allah. Tapi kalau dia memiliki iman dan takut kepada Allah akan berhenti.